بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فقبل درسنا بارك الله فيكم هنا بعض الأسئلة يقول السائل في سؤاله ما حال هذا الحديث Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran kita di malam ini, maka insya Allah kita akan menjawab beberapa soal. Yaitu yang pertama, ada penanya yang mengatakan apa keadaan hadis ini? حديث ابنة فاطمة حوراء آدمية لم تحض لم تحض ولم تطمث وإنما سماها الله جل وعلا فاطمة لأن الله تعالى فطمها ومحييها ومنجيها من النار التي فاطمة حوراء Hadisnya adalah anakku si Fatimah ini adalah seorang manusia yang tidak pernah haid dan yang tidak pernah haid dan dia dinamakan Allah dengan Fatimah karena sungguhnya Allah lah yang memisahkan suksuannya dan menyelamatkannya dari api neraka. Al-jawab barakallahu fikum hadha hadis mawdu'. Jawabnya adalah ini adalah hadis yang palsu. Wa ma'na mawdu' ay makdzub 'ala Rasulillah alaihi salatu wasalam. Yang dimaksudkan dengan mawdu' itu palsu adalah hadis yang terjadi penipuan bahwasanya itu disampaikan adalah ucapan dari Nabi. وقال نعم أخرجه الخطيب عن عبد الله بن عباس Yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Abdullah bin Abbas وقال في إسناده مجاهيل dan dia mengatakan bahwa di dalam sanadnya ada orang-orang yang tidak dikenal. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات Dan Imam Ibnu Jauzi membawakan hadis ini di dalam Al-Mawdu'an. إذن فهذا لا يثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو حديث باطل Maka hadis ini adalah hadis batil yaitu tidak sahih dari Rasulullah SAW. يسأل بارك الله فيكم فيقول ما رأيكم ممن يحدث ممن يحذر من دار الحديث بدماج وينفر عنها Yang kedua adalah pertanyaannya, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang mencegah orang atau melarang orang terhadap daril hadis bidamaj? هذا بارك الله فيكم لا نقول إلا نعوذ بالله من كفران النعمة Ini adalah termasuk kekafiran terhadap nikmat. فهذا من كفران النعمة عياذا بالله Ini adalah termasuk kufur nikmat. فمن الذي يصد أو ينفر عن تلك الدار العظيمة المباركة Barang siapa yang siapa sih yang mau yang ingin untuk menutup pintu untuk orang menempuh ke dalam ke berangkat untuk ke darul hadis tersebut atau mentahdir orang dari darul hadis tersebut التي تعلم الدين وتنشر الخير بين المسلمين yaitu yang mengalaman mengajarkan kepada manusia agama mereka dan menyebarkan kebaikan di antara kaum muslimin والتي انتشر خيرها في عموم العالم الإسلامي dan kebaikan dari darul hadis tersebut tersebar di seluruh alam هذه الثمرة بارك الله فيكم إنما هي ثمرة هذه الدورة إنما هي حسنة من حسنات دار الحديث بدماج hasil dari daurah ini adalah cuman segelintir dari hasil darul hadis di Damaj. فالتحذير من تلك الدار لا يكون إلا عياذا بالله من الصد عن الخير Dan mentahdir tempat tersebut, markas tersebut adalah menutup orang dari jalan-jalan kebaikan. في الجنازة في الصلاة أو المخلوق صور صور المخلوقات يسأل بارك الله فيكم فيقول ما حكم تصوير ذوات الأرواح Yang pertanyaannya adalah yang selanjutnya adalah apa hukum gambar-gambar yang memiliki nyawa? تصوير ذوات الأرواح بارك الله فيكم محرم وكبيرة من الكبائر Gambar-gambar yang bernyawa adalah termasuk dosa-dosa yaitu dosa-dosa yang besar. ومعنى ذوات الأرواح التي فيها روح مثل الإنسان والحيوان والطير Yang dimaksud dengan memiliki nyawa adalah seperti manusia, hewan-hewan ataupun burung. فتصوير هذه محرم وكبيرة من الكبائر Yang ini adalah perkara ini yaitu menggambar eh, hewan-hewan yang atau memiliki nyawa adalah dosa-dosa besar. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المصورين Dan Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang menggambar gambar-gambar yang bernyawa. وأخبر أنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة Yaitu dia menyebutkan bahwasanya mereka itu termasuk orang yang mendapatkan azab yang paling pedih di hari kiamat. Wa annahum yukallafuna yawm al-qiyamah ruhi ma sawwaruh. Dan mereka diperintahkan yaitu dibebankan untuk mengembuskan nyawa kepada benda yang dia gambar. Fayukallafuna bima ya'jazuna anhu. Dan mereka juga, ini adalah pembebanan terhadap apa yang mereka tidak akan mampu. Iqaban lahum wa ta'dziban lahum sebagai hukum bagi mereka dan azab. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya malaikat rahman itu tidak akan masuk kepada rumah yang di dalamnya ada seekor anjing ataupun ada gambar yang bernyawa. والصورة هنا نكرة فهي تعم كل صورة dan surah di dalam bahasa Arab adalah nakirah tanpa ada alif lamnya maka mengumumi umum untuk segala gambar sawa'an kana suratan mujassamatan atau ghairu mujassama. apakah itu dia memiliki badan ataupun tidak wasawa'an kana suratan laha dhil aw laysa laha dhil yaitu apakah gambar tersebut memiliki bayangan atau tidak memiliki bayangan وسواء كانت صورة على الجدران أو على الملابس والأقمشة Yaitu sama saja apakah gambar itu tergantung di dinding atau terletak tergambar di baju-baju. فهذا كله عياذا بالله يحول بين الملائكة وبين دخول بيوتنا Dan semua perkara ini mencegah malaikat untuk masuk-masuk ke dalam rumah-rumah kita. فتصير بيوتنا محلا للشياطين Sehingga tempat bu, eh, enam, rumah-rumah kita itu menjadi tempat-tempat syaitan وأماكن للخراب والشر عياذا بالله dan tempat-tempat kejelekan dan keburukan. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم تدخل أيضا الصورة الفوتوغرافية التي تلتقط بعدسات الجوال وبالفيديو Dan yang termasuk dalam perkara ini adalah foto-foto yang diambil dengan apa potret ataupun dengan HP dan sejenisnya. Wa ila dzalika dhahaba jama'atun min ahli ilm. Dan ini adalah pendapat dari sekelompok dari ahlul ilm. Wa minhum Syekhuna al-'Allamah al-Imam al-Wadi'i rahimahullah taala. Yang di antara mereka adalah syekhnya kami yaitu Syekh Mukbil semoga Allah meridainya, merahmatinya. Fahdharu barakallahu fikum min hadhihi tasawir. Maka hati-hatilah kalian dari menggambar-gambar tersebut. فإنها من وسائل الشر. Dan ini adalah jalan-jalan kejelekan. طيب. وأما الآن بارك الله فيكم فندخل في درسنا الذي أشرنا إليه في الحلقة الماضية في الليلة ليلة البارحة من بيان صفة صلاة الجنازة وبيان وإيضاح هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك Dan insya Allah kita akan masuk ke pelajaran yang berikutnya yaitu tentang masalah sholat jenazah yang telah kami isyaratkan kepa- dari pelajaran yang telah lampau. صلاة الجنازة إخواني الكرام أربع تكبيرات Sholat jenazah itu ada empat kali takbir. ويصلح أيضا ويشرع خمس تكبيرات ataupun boleh juga dari dengan lima kali takbir ثبت الأربع في الأحاديث الكثيرة في الصحيحين adapun empat kali takbir telah sahih di dalam di antaranya adalah sahihain وجاءت الخامسة في صحيح الإمام مسلم dan tentang masalah lima kali takbir telah ada di dalam sahih muslim يقوم الإمام الذي يصلي على الجنازة عند رأس الرجل وإلى وسط المرأة Adapun imam ketika sholat berjenazah, sholat jenazah adalah seandainya mayatnya itu adalah laki-laki maka dia tegak di kepalanya dan seandainya perempuan maka dia tegak di tengahnya. فإذا وقف من أجل الصلاة صلاة الجنازة فإنه يقف عند رأس الرجل عند رأس الميت إذا كان ذكرا رجلا أو شابا أو صبيا أو طفلا يقف عند رأسه Maka dia itu tegak di arah kepalanya, yaitu jikalau mayat itu laki-laki. Sama saja apakah dia itu anak kecil, orang tua, apakah pemuda. وإذا كانت امرأة فإنه عندئذ يقف إلى وسطها Seandainya dia itu perempuan, maka dia berdiri di tengah mayat tersebut. ثم يكبر التكبيرة الأولى متطهرا مستقبلا للقبلة Kemudian dia melaksanakan takbir yang pertama setelah dia bersuci dan menghadap kiblat. التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام الدخول في الصلاة Yang dimaksud dengan takbir pertama adalah takbiratul ihram yaitu untuk masuk dia ke dalam salat. بعد التكبير ورفع يديه حذو أذنيه أو منكبيه يضع يده اليمنى على يده اليسرى Maka tatkala dia bertakbir dia mengangkat tang kedua tangannya sejajar dengan telinganya atau dengan pundaknya lalu kemudian meletakkannya di atas dadanya. ثم بعد ذلك يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم Kemudian dia berlindung de- kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. ثم يقرأ سورة الفاتحة Kemudian me- dia mengat- membaca surat Al-Fatihah. ولا تصح صلاة الجنازة إلا بقراءة الفاتحة Dan seandainya dia tidak membaca Fatihah maka salatnya tidak sah. لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب Karena keumuman ucapan Nabi dari yaitu eh, tiada ada, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. وهذه الصيغة عامة شاملة لكل صلاة حتى الجنازة maka hadis tersebut umum bagi seluruh salat sampai dengan salat jenazah juga masuk di dalam hukum tersebut إذن بعد التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة setelah takbir yang pertama dia harus membaca Al-Fatihah هل يستعيذ بالله جل هل يدعو دعاء الاستفتاح قبل الاستعاذة أم أنه لا يدعو Apakah dia membaca al-istiftah, doa istiftah sebelum dia mem- apa, meminta perlindungan? منهم من قال يدعو دعاء الاستفتاح كما يدعو في بقية الصلوات Di antara ahlul ilmi itu adalah ada orang yang mengatakan bahwasanya dia juga membaca doa tersebut sebelum dia membaca eh, dia melin- meminta perlindungan sebagaimana salat-salat yang lain juga seperti itu. ومنهم من قال لا يدعو دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف ولأنها دعاء للميت Dan di antara mereka yaitu para ulama ada yang mengatakan bahwasanya di dalam salat jena- salat jenazah tidak dibaca al-istiftah, doa istiftah karena yang diniatkan untuk yang disyariatkan dalam masalah salat jenazah itu adalah meringankan. وهذا القول الأخير ذهب إليه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى Ini adalah termasuk pendapat dari Syekh Albani. والأمر في ذلك واسع إن شاء الله عز وجل. Dan dalam perkara ini adalah sang, di perkara yang lapang bagi siapa yang mau maka boleh mana yang diambilnya. إذن الخطوة الأولى يرفع يديه مكبرا يرفع يديه مكبرا تكبيرة الإحرام ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يستعيذ بالله جل وعلا ثم يقرأ سورة الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية قائلا الله أكبر Yang itu langkah pertama adalah dia bertakbir seraya mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga atau pundaknya, kemudian dia meletakkan kanan ta, kanan tangan kanannya di atas tangan kiri, kemudian dia isti'adah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia melaksanakan takbir yang kedua. هل يرفع يديه في هذه التكبيرة الثانية أم لا يرفع يديه Lalu tatkala takbir kedua apakah dia harus mengangkat kedua tangannya ataupun tidak harus? الجواب لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه رفع يديه في التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة Jawabannya adalah tidak ada dalil dari Nabi SAW bahwasanya dia mengangkat tangannya tatkala takbir kedua ataupun takbir yang setelahnya.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 الجواب كما تقدم في التكبيرة الثانية لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه رفع يديه Jawabannya adalah seperti yang telah terdahulu bahwasanya tidak ada dalil yang datang dari Nabi bahwasanya dia mengangkat tangan tatkala di raka di takbir yang kedua ataupun yang setelahnya. بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت Dan setelah takbir yang ketiga maka dia pun berdoa kepada ter- de- eh, untuk si mayit. وإذا دعا للميت فإنه يخلص له في الدعاء Dan tatkala dia men- berdoa untuk si mayit maka hendaklah dia mengikhlaskan doanya ويصدق في اللجوء إلى الله جل وعلا dan dia jujur tatkala dia menyerahkan diri mengembalikan di- rasa perhatiannya kepada Allah فيتضرع إلى الله عز وجل أن يغفر لهذا الميت ذنبه dan dia mengharapkan dengan sangat agar Allah menghapuskan dosa si mayit ini وأن يرحمه ويتجاوز عنه dan memberinya rahmat dan mengampuninya الأفضل an yad'u bima thabat 'an nabi alaihi salatu wasalam. Jalan yang paling afdal yaitu dia berdoa dengan apa yang telah sahih dari Nabi. Fa in lam yahfaz athabat 'an nabi alaihi salatu wasalam fayad'u lahu bil rahmati wal maghfirati wal afwa wal afiyah. Dan seandainya dia tidak hafal doa yang dilakukan oleh Nabi, maka hendaklah dia memintakan membaca doa yaitu dia memintakan rahmat dan keampunan dan afiah bagi si mayit tersebut أما ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فأصح ما ورد ما جاء في صحيح الإمام مسلم Adapun yang telah sahih dari Nabi yaitu perbuatan Nabi, perkataan Nabi, maka itu telah datang disebutkan di dalam Sahih Muslim. يقول عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على جنازة فسمعت من دعائه أنه قال Yaitu dari hadis Auf bin Malik bahwasanya dia mengatakan aku pernah sholat jenazah bersama Rasulullah SAW dan aku mendengarnya berkata, اللهم اغفر له Ya Allah, ampunilah dia وارحمه dan rahmatilah dia wa'afihi dan berilah afiat kepadanya wa'fu anhu dan ampunilah dia akrim nuzulah dan muliakanlah tempat turunnya wassi' mudkhalah dan lapangkanlah tempat masuknya bil ma'i wa thalji wal barad dan cucilah dia dengan air dan salju dan air yang dingin ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس dan bersihlah bersihkanlah dia sebagaimana kamu bersihkan pakaian putih dari kotoran وأبدله دارا خيرا من داره dan gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik وأهلا خيرا من أهله dan keluarganya dengan keluarga yang lebih baik وزوجا خيرا من زوجه dan istrinya dengan istri yang lebih baik وأدخله الجنة dan masukkanlah dia ke dalam surga wa'idhu min adzabil qabr dan lindungilah dia dari azab kubur wa fi riwayatin waqihi fitnatal qabr dan di riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dan jagalah dia dari azab kubur wa'idhu min adzabin nar dan lindungilah dia dari azab neraka kam hadhihi ad-da'awat fi haditsin wahid berapa banyak doa yang telah kita sebutkan dalam hadis ini 15 da'wah yaitu ada 15 doa. Syamalat kull khairin bima fih an-najatu minan nar wa dukhul al-jannah. Yang melingkupi segala kebaikan yaitu masuknya dia ke dalam surga dan dijauhkannya dia dari neraka. Atadruna madza qala Auf bin Malik ba'da an sami'a hadha ad-du'a min an nabi alaihi salatu wasalam ala dhalika al-mayyit? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Auf bin Malik setelah dia mendengar doa ini terh- doa Rasulullah SAW terhadap sang mayit? قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت Sampai-sampai aku berangan-angan bahwasanya sang mayit itu adalah diriku. سبحان الله دعوات كثيرات وهي من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو مستجاب الدعوة Karena apa? Ini adalah doa yang sangat banyak dan ini berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia doanya itu dikabulkan. Wa ma minna min ahadin illa wa huwa yatamanna an yanala hadhihi da'awat. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali dia mengharapkan doa ini bagi dirinya. Wa in huwa sulli alaihi ba'da mautihi an yud'a lahu hadzal hadits. Yaitu didoakan setelah mautinya dengan doa tersebut. Idzan إذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Dan di dalam hadis bahwasanya ke- tidak sempurna keimanan kalian kecuali dia itu menginginkan kebaikan terhadap eh, Fanahrsu- saudaranya sebagaimana mengi- menginginkan kebaikan terhadap dirinya. فنحرص على حفظ هذا الذكر وأن نصلي في صلاتنا وندعو للميت بذلك Maka kita harus bersemangat untuk menghafal hadis tersebut dan mengamalkannya dan mendoakan eh, mayat-mayat kita dengan doa tersebut. جاء أيضا وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء آخر من حديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن Ada doa lain yang telah datang dari Abi Hurairah di dalam riwayat Ahmad dan Sunan-Sunan. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى فدعا في صلاته صلاة الجنازة للميت فقال Yaitu Rasulullah telah melaksanakan sholat jenazah dan berdoa di dalamnya dengan berkata, اللهم اغفر لحينا Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hidup di antara kami وميتنا dan orang yang telah wafat di antara kami وشاهدنا dan orang yang menyaksikan di antara kami وغائبنا dan orang-orang yang tidak hadir di antara kami وصغيرنا dan orang-orang yang kecil wakabirina dan orang yang telah tua wadakarina orang-orang yang dari laki-laki wa unthana dan dari perempuan Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam Ya Allah siapa yang kamu hidupkan dari kami maka hidupkanlah dia di dalam keislaman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman dan barang siapa yang kamu wafatkan hendaklah kamu wafatkan dia di dalam keimanan Allahumma la tahrimna ajrah. Ya Allah, janganlah kamu haramkan kepada kami pahalanya. Ay ajr taqsilihi wa takfinihi wa tashyi'ihi wa salati alaihi wa dafnah. Yaitu pahala dalam melaksanakan memandikan mayat, mensolatkannya, mengkafaninya, mensolatkannya lalu menguburkannya. Wa la tudillana ba'dah. Dan janganlah kamu sesatkan kami setelah ini. أي لا نفتن ولا نضل بعد وفاته yaitu kami tidak mendapatkan fitnah ataupun tersesat setelah melaksanakan ibadah ini. فإذا لم يكن حافظا لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم يدعو له بالرحمة والمغفرة ويكثر من ذلك ويتضرع إلى الله جل وعلا في دعائه بذلك Seandainya ada yang tidak hafal hadis tersebut, hendaklah dia mendoakan si mayit itu dengan rahmatnya dan keampunannya dan dia bersungguh-sungguh untuk berdoa di dalam mendapatkan uh, beberapa perkara tersebut. بعد الدعاء للميت يكبر التكبيرة الرابعة قائلا الله أكبر Setelah dia melaksanakan yang tadi, maka hendaklah dia bertakbir yang keempat dan mengatakan Allahu Akbar. هل يرفع يديه في التكبيرة الرابعة؟ Apakah dia harus mengangkat tangannya tatkala dia bertakbir yang keempat? تقدم الجواب بارك الله فيكم وأن الراجح ألا يرفع يديه لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه Telah kita sebutkan bahwasanya tidak ada yang sahih bahwa Nabi mengangkat uh, tangannya وإن كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن عمر يرفع يديه walaupun sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar mengangkat tangannya وهذا من اجتهاده هو يؤجر عليه dan ini adalah da- dalam perkara ijtihad beliau dan insya Allah dia mendapatkan pahalanya بعد التكبيرة الرابعة ماذا يفعل هل يدعو أم أنه يسكت setelah takbir keempat apakah dia harus berdoa lagi ataukah dia cukup dengan diam منهم من قال يدعو أيضا للميت di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya dia harus mendoakan si mayit وذلك أن صلاة الجنازة إنما شرعت من أجل الدعاء للميت karena mereka mengatakan syariat salat jenazah adalah untuk mendoakan si mayit ومنهم من قال يسكت dan ولا dia, يدعو dan di antara mereka mengatakan bahwasanya dia harus diam dan tidak berdoa لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد الرابعة karena tidak ada dalil bahwasanya Nabi ber, melaksanakan sesuatu setelah takbir yang keempat والأمر في ذلك واسع dan perkara ini lapang بعد السكتة القليلة أو الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة يسلم المصلي dan setelah dia diam setelah takbir yang keempat ataupun dia ingin berdoa setelah takbir yang keempat kemudian dia melaksanakan salam يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عن يساره قائلا السلام عليكم ورحمة الله dia salam ke arah kanan dan mengatakan assalamualaikum warahmatullah dan ke arah kiri dan mengatakan assalamualaikum warahmatullah منهم من قال يكتفي بالتسليمة الأولى عن يمينه Di antara ulama ada yang mengatakan cukup bagi dia untuk melaksanakan salam ke arah kanan sekali saja yaitu ke arah kanan saja. والجواب إن هو اكتفى بها أجزأت صلاته Yang jawaban kita adalah seandainya dia mencukupkan untuk bersalam ke arah kanan, maka ini sah salatnya. وإن هو سلم إلى الجهة الأخرى إلى يساره لعموم الأدلة أيضا جائز مشروع Dan seandainya dia salam dua kali ke arah kanan dan ke arah kiri, maka ini termasuk yang disyariatkan dan boleh dilaksanakan. هذا فيما يتعلق بصلاة الجنازة Inilah perkara-perkara di dalam masalah salat jenazah. لو قال قائل لو كبر الإمام التكبيرة الخامسة Seandainya ada yang bertanya tentang masalah apakah eh, seandainya imam itu takbir yang kelima, فكيف عندئذ نفعل lalu bagaimana kita lakukan setelah takbir yang kelima? الجواب يكون بعد التكبيرة الرابعة دعاء للميت Ya, kita lakukan sebagaimana yang kita lakukan setelah takbir yang keempat, yaitu kita doa ataupun diam juga. ثم بعد التكبيرة الخامسة هو بين أن يدعو للميت أو يسكت ثم يسلم Yaitu dia boleh antara dia mendoakan si mayit ataupun dia diam kemudian dia salam. وبهذا بارك الله فيكم تم البيان الإيضاحي لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تجهيز الميت dan dengan ini maka insya Allah kita telah menyelesaikan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan mayit. وبذلك أيضا تم اختتام هذه الدورة المباركة في هذا المركز العلمي العامر dan juga telah kita selesaikan saat waktu ini tentang masalah daurah kita di malam yang berkah ini الذي يعتبر شوكة شجا في حلوق أهل البدع والأهواء yang dianggap tempat ini adalah sebagai duri di kerongkongan orang-orang yang memusuhi dakwah فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه الدار وأن يحفظ القائمين عليها Semoga Allah menjaga tempat ini dan orang-orang yang menjadi penegak tempat ini. وأن يحفظ أبا حازم وأبا أرقم ووالدهم وأهاليهم وجميع القائمين dan menjaga Abu Hazim dan Abu Arqam, keluarga mereka dan seluruh orang-orang yang bertanggung jawab di atasnya. وشكر الله لهم حسن ضيافتهم Dan semoga Allah mensyukuri kebaik kebaiknya mereka di dalam masalah menjamu tamu. وشكر الله لهذه الوجوه الكريمة حرصها على طلب العلم وعلى حلاق العلم وعلى الحضور Dan semoga Allah bersyuk- mensyukuri apa ten- wajah-wajah yang bersemangat dalam menuntut ilmu ini. فوالله لقد فرحنا بلقائكم وسررنا جدا بوجودكم Dan kami sangat senang dengan melihat kalian dan keberadaan kalian di depan kami. واستأنسنا أيضا بكم فكأن بين أهالينا وفي بلادنا Dan kami merasa tenang di antara kalian seanda- seolah-olah kami berasa di negeri kami dan di antara keluarga kami. والله إنه ليشق علينا أن نفارقكم Dan tidaklah ada keraguan bagi kami bahwasanya kami akan sebentar lagi akan berpisah dengan kalian. لكن إن افترقت أبداننا فقلوبنا مع بعض متحدة على طاعة الله وعلى نصرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Akan tetapi seandainya pun kita berpisah badan kita, insya hati kita bersatu di dalam al-haq. أسأل الله العظيم كما جمعنا في هذه الساعة وفي بيت من بيوته أن يجمعنا في فسيح جنته على سرور متقابلين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Semoga Allah menggabungkan kita di dalam surganya yang luas sebagaimana telah menggabungkan kita di tempat yang mubarak ini. بالنسبة لدرس الجنائز هنالك كتاب قد كتبناه ملخص فيه جميع ما سمعتموه وهو موجود عند بعض إخواننا فمن أحب أن يصور فله ذلك ومن أحب أن يترجم فمأذون له في ذلك Dan barang siapa yang me- ingin mengetahui tentang pelajaran ahkamul janais maka buku ini telah ada di antara para ikhwah. Barang siapa yang ingin menerjemahkan atau mengajarkan maka dia telah diizinkan.